بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita lanjutkan Pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Mayassar fi Dawil Kitab wa Sunnah Pembahasan Kitab Siam. Pada pertemuan terakhir kita masuk pada masalah yang ketiga tentang puasa-puasa yang dilarang baik itu yang hukumnya makruh atau yang hukumnya haram. <coughs> Arabi yang keempat <coughs> dari puasa-puasa yang dilarang tahrimu siyami yaumi huwa yaumu thalathina min sya'ban haramnya berpuasa di hari yang syak di hari yang meragukan apakah sudah masuk Ramadan apakah belum namanya hari yang padanya ada keraguan apakah ini tanggal 30 Syahban apa tanggal 1 Ramadan <clears throat> haram puasa di hari syak, hari yang padanya ada keraguan. Kapan hari syak? Wa yaumu salasina min Sya'ban yaitu hari tanggal 30 Sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal. Jika ketika tanggal 30 Sya'ban atau ketika tanggal Naam 29-nya tidak bisa melihat hilal. Karena ada sesuatu yang menghalanginya. Hujan, mendung, atau yang semisalnya. sama'u sahwan fala Dan jika matahari pada tanggal tersebut sahwan cerah tidak ada mendung tidak ada hujan tidak ada awan cerah melihat matahari tenggelam cerah kalau syak maka ini bukan keraguan artinya tidak ada keraguan bahwasannya hari itu tanggal 30 Syakban Dikatakan hari yang padanya ada keraguan masuk eh, masuk Ramadan atau belum, yaitu ketika malam 30 tidak bisa melihat hilal karena ada mendung, awan, hujan atau yang semisalnya. Sehingga dikatakan hari yang padanya ada keraguan sudah masuk Syaban atau belum eh, Ramadan ataukah belum. Haram berpuasa di hari yang seperti ini. <coughs> Namun jika matahari sahwan atau jika langit cerah, ya, nggak ada mendung, nggak ada hujan, maka itu bukan hari yang meragukan. Melainkan yakin itu adalah tanggal 30 Syakban jika tidak terlihat hilal. Wadalil dalil tahrimihi dalil haramnya berpuasa pada tanggal 30 syakban jika tidak bisa melihat hilal karena terhalang mendung atau yang semisalnya. Dalil haramnya berpuasa pada hari tersebut yang dinamakan dengan yomushak hari yang padanya ada keraguan adalah hadis Ammar radhiyallahu taala anhu qol. Dalilnya hadis Ammar radhiyallahu taala anhu beliau berkata atau Rasulullah wasallam bersabda Man shoma al-yawma alladhi yushakku fi faqad asa Abul Qasim Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya Faqad aso Abul Qasim maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim ada, adalah kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih <clears throat> diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka riwayat ini menunjukkan haramnya berpuasa di hari yang padanya ada keraguan. Karena beliau mengatakan barang siapa yang puasa di hari yang padanya terdapat keraguan maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis yang lain itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa'in ghumma alaikum dan jika kalian terhalangi terhalangi mendung hujan atau yang semisalnya fa'akmilu al-iddata maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka wajib <clears throat> untuk menggenapkan tiga 30 hari jika malam 30 Syakban tidak bisa melihat hilal karena terhalang mendung, awan, hujan atau yang semisalnya. <clears throat> Dan haram berpuasa di tanggal tersebut atau di hari tersebut. Walikaulihi sallallahu ala alihi wasallam dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yataqaddam la yataqaddam man eh apa di situ la yataqaddam la yataqaddamanna taqaddama yataqaddamu la yataqaddamanna ahadukum Ramadhan bi saumi yaumin au yaumain. Kata Rasulullah SAW, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu. Kecuali seseorang yang sudah biasa berpuasa Falyasumu dzalikal yaum, maka silahkan berpuasa di hari tersebut. Hadis ini menunjukkan adanya larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. untuk makna Ramadan. Dia berpuasa sehari atau sebelum eh, atau dua hari sebelum Ramadan karena ingin hati-hati. Ya. Karena ingin hati-hati jangan-jangan sudah masuk Ramadan. Sehingga dia mendahului Ramadan sehari atau dua hari. Ya. Maka yang seperti ini juga tidak boleh mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan karena kehati-hatian. Yang demikian tidak diperbolehkan karena <clears throat> bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika terhalangi dari melihat hilal, maka sempurnakan Syaban menjadi 30. Ya, jelas. Sehingga tidak perlu seseorang ihtiyaton terlalu berlebihan dalam kehati-hatian ya, sehingga berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Karena khawatir sudah masuk Ramadan. Baik. Dan agama bukan dengan perasaan. Ya. Mungkin perasaan dia mengatakan ah, ini untuk kehati-hatian. Ya. Akan tetapi agama dilandaskan dengan dalil. Illa kecuali seorang yang sudah biasa berpuasa, maka berpuasalah di hari tersebut boleh. Misalkan pas eh, hari sebelum Ramadan itu adalah hari Kemis misalkan dan dia biasanya puasa Senin Kemis. Maka silahkan puasa Kemis atau Senin. Atau dia biasa puasa Daud, berbuka sehari, berpuasa sehari pas ketika itu. Nah, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, nah pas hari e, jadwal dia puasa. Maka apa yang demikian tidak mengapa karena sudah biasa dilakukan. Yang dilarang adalah puasa untuk kehati-hatian khawatir telah masuk Ramadan. Inilah yang dilarang. <coughs> Wal makna maknanya la yataqaddamu La yataqaddamu syahr Ramadan bi saumi yaumin yu'addu minhu bi qasbil ihtiyar. Maknanya adalah tidak boleh mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya yang dia menganggap Naam itu sebagai kehati-hatian. Dia menganggap dari puasa tersebut sebagai kehati-hatian. Tujuannya untuk ihtiyat, kehati-hatian. Fa inna murtabitun birru'yah. Maka yang demikian dilarang mendahului Ramadan sehari atau dua hari sebelumnya karena kehati-hatian. Kenapa? Karena sesungguhnya puasa seseorang itu terikat dengan ru'yah. Fala hajat ila takalluf, maka tidak perlu takalluf, tidak perlu memberat-beratkan diri, harus hati-hati, harus ikhtiat. Ya. Tidak perlu. Puasa seseorang di bulan Ramadan itu terkait naam dengan ru'yah. Maka tidak perlu takalluf, memberat-beratkan diri. Amma man kana lahu wirdun yasumuhu fala syai'a alaihi. Adapun orang yang memiliki kebiasaan berpuasa maka tidak ada naam dosa atasnya. Tidak ada celah atasnya ketika dia sudah biasa berpuasa. Misalkan tadi pas kebetulan hari Senin atau kebetulan hari Kamis dia biasa puasa Senin Kamis atau kebetulan dia puasa Daud atau yang semisalnya. Lianna dzalika laisa min istiqbali Ramadan. Karena itu bukan makna me menyambut dengan mendahului bulan Ramadan. Menyambut dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Baik. <clears throat> Kemudian wa yustasna min dzalika aidan al-qada'u wan nadharu liwujubihima. Kemudian dikecualikan dari larangan ini berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dikecualikan padanya puasa nazar dan puasa kodok. Puasa kodok dan puasa nazar maka boleh berpuasa di hari tersebut sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Karena puasa nazar wajib dan juga puasa kodok wajib. Kan dia belum sempat mengkodok puasanya. Membayar hutang puasanya sampai menjelang sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Maka boleh berpuasa di hari tersebut sehari atau dua hari sebelum Ramadan karena puasa qadha atau nazar wajib sehingga dikecualikan Baik. <clears throat> Maka dalam poin yang keempat ini pada poin yang keempat ini sebenarnya ada dua poin. Ya. Poin yang pertama yaitu haramnya berpuasa di hari syak, hari yang padanya terdapat keraguan. Yaitu hari tanggal 30 Syakban ketika malamnya tidak bisa melihat hilal karena terhalang awan mendung atau yang semisalnya. Maka har, uh, eh, haram hukumnya berpuasa di hari yang padanya ada keraguan tersebut, hari syak. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya dalam rangka ikhtiar kehati-hatian. Ya. Poin yang keempat ini ada dua, ada dua puasa yang dilarang. Pertama puasa di hari yang meragukan tadi. Yang kedua larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali orang yang telah memiliki kebiasaan puasa. طيب نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين